يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Ibu saya sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tahu beliau telah bahagia. Alhamdulillah. Tapi selalu hati ini belum merasa ikhlas. Bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang? Antum banyak belajar ke tukang parkir. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Ya, ya, ya. dia yang memberikan tempat itu. Dia yang memanggil sini pak, sini pak, sini, sini ya. Dia menjaga. Kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya, jangan. Dia menjaga. Tapi ketika mobil itu diambil, pernah dia marah? Iya. Apa pernah dia berkata, kamu yang sudah meletakkan di sini dua jam, kenapa kamu ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia ketulusan saudaraku tukang parkir perlu diambil Sampai-sampai begitu tulusnya mereka, suara azan berkumandang, "Ayya ala Mereka rela tak solat untuk menjaga. Ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu bukan punya engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia punya Allah. Maka kalau kau tidak ikhlas melepasnya, akidahmu bermasalah. Akidahmu bermasalah. kau lebih cinta kepada dia lalu kau katakan cintamu la ilaha illallah apa maknanya la mahbuba bihaqqin illallah tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah subhanahu wa taala maka ada yang lebih cinta kepada dia siapa Allah kalau kau tak ikhlas melepas dia dua bermasalah. Pertama, cintamu lebih besar kepada dia daripada kepada Allah. Yang kedua, kau meragukan cinta Allah. Kau katakan kau lebih cinta pada dia daripada kepada Allah. Perbaiki akidah. Ustaz enak ngomong aja. Yang kehilangan ini kan aku, ibuku. Maka aku pun belum tentu setegar engkau ketika ibuku meninggal dunia. Makanya bunyi ayatnya watawasau dua orang saling menasehati. Hari ini saat kau kehilangan ibu, aku yang menasehati. Tapi saat nanti emakku sekarang umurnya 70 tahun. Saat kalian dapat kabar ibuku meninggal, kalianlah yang akan memposting video subuh ini. Akan ada yang memotong video ini. Siapa dia? Pencuri-pencuri video. yang mengintai. Ada yang niatnya baik menyebarkan dakwah, tapi ada yang bermain di sini. Ingat, kalian yang bermain wa may yaghlul siapa yang curang ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah yang mengambil foto saya sedang menganga foto saya sudah dia posting foto itu hanya untuk memancing penonton nah, mengambil kesempatan kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingat itu